Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 150. Perhatikan bagian bawah itu. Yaitu kaidah yang sudah kami sebutkan berkali-kali. Kaidah besar yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apabila berkumpul atau bertemu antara dua perbuatan yang memiliki keutamaan tapi tidak bisa digabung, maka pilihlah keutamaan yang paling besarnya atau manfaat yang paling tingginya. Itu kalau tidak tidak bisa digabung. Tapi kalau bisa digabung ya tentunya lebih baik kalau digabung. Faham ya? Contohnya bertabrakan antara amalan wajib dengan amalan sunnah. Tinggalkan yang sunnah, ambil yang wajib, caranya gitu. Karena yang wajib tentunya lebih tinggi daripada yang sunnah kan itu. Kita lihat Qala al-mu'allif asamahullah qawluhu wa khudh bi'alil fadilaini la takhaf dan ambillah dari dua perbuatan yang memiliki keutamaan tersebut yang paling tingginya. Jangan takut. Yakni idza sami'a syai'an ahaduhuma afdal al akhar. Maksudnya adalah apabila berkumpul dua perkara yang salah satu di antara keduanya itu lebih afdal dari yang lainnya. paham belum? Dua perkara, dua perbuatan yang satunya itu lebih afdol daripada yang lainnya fakhud bil ali fil fadl wala ambillah yang lebih tinggi keutamaannya dan jangan takut faham belum antum sekarang melakukan amalan kewajiban dengan sunnah mana yang lebih afdol? wajib sehingga kalau bertabrakan gak bisa disinkronkan gak bisa diamalkan secara berbarengan maka pilihlah yang wajib tinggalkan sunnah nah, contohnya apa kemarin seperti sholat sunnah ratibah. Imam sudah apa? Menegakkan sholat duhur taruhlah. Allahu Akbar takbir. Antum jangan mulai sholat sunnah saat itu. Kalaupun antum sholat sunnah saat itu baru dapat awal-awal, harus dibatalkan sholat sunnah, langsung ikut sholat wajib. Paham ya? Kecuali kalau posisi antum di akhir-akhir, tahiyat akhir, nanggung, eman-eman. Nah itu boleh antum selesaikan karena nanti tidak terlambat sholatnya. Faham? Seperti itu. Kita lihat lagi. Li'anal 'aliya fil fadl fihi ziyadah 'ala madunah. Dikarenakan perbuatan yang keutamanya lebih tinggi tentunya ada tambahan daripada yang lainnya. Wa ziyadul fadl amru matlub. Sedangkan tambahan suatu keutamaan itu perkara yang diminta atau perkara yang disyariatkan. Faham belum? Jadi ketika bertemunya dua amalan yang mana kedua-duanya memiliki keutamaan tapi hanya saja salah satunya lebih utama Pilih yang utama atau pilih yang lebih utama? Yang lebih utama. Wa qanu la takhaf ya'ni anna al-amra musallamun wala yalhaqul insan minhu qalaqun wala raibun. Masyaallah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yakni anal al-amra bahwasanya perkaranya itu musallamun. Perkaranya itu sudah diserahkan gitu loh. Jangan takut, kerjakan yang lebih tinggi. Paham ya? Perkaranya sudah diserahkan urusannya, kerjakan yang lebih tinggi keutamaannya. Walayul hakul insan minhu kalakun atau walayul hik walayul hik insan minhu kalakun walaraibun. Dan seorang tersebut ketika mengerjakan enggak usah apa? Enggak usah terikutin apa? Enggak usah apa? nambar kalau fikum diiringi dengan kalakun rasa gelisah walaraib atau rasa bimbang. Paham belum? Enggak ada gelisah walau bimbang. Amalkan enggak usah takut. Kalau bertemu antara dua amalan yang satunya utama, satunya lebih utama, pilihlah yang lebih utama. Mahum salah ini. Kalau ada perselisihan, yang satu rajih, yang satu arjah, pilih yang mana? Arjah. Seperti itu. Paham ya? Rajih itu pendapat yang kuat, arjah lebih kuat itu loh. Pilih yang lebih kuat. Mahum salah. Hantalah. Ana ambar barakallahu fiikum. Wa yumkin an numaththil dzalika bi rajulin khafa khuruja waqti dhuhr. Dan memungkinkan kami contohkan untuk pembahasan tersebut dengan seorang lelaki yang dia khawatir keluar waktu duhur. Perhatikan ini. Khawatir kalau seandainya keluar waktu duhurnya. Wa kana lam yusalli ratibatat duhri alat ibadah. Padahal posisi dia itu belum sholat sunnah sebelum duhur. Paham ya? Dia khawatir keluar waktu duhur. Posisi dia belum sholat sunnah sebelum duhur. Farada an yatatawwa bin nafil mutlaq dia tiba-tiba ingin sholat sunnah mutlak. Paham belum? Pengen sholat sunnah apa? Mutlak. Kalau mutlak itu kapan saja boleh dilakukan. Nah ini dia pengen sholat apa? wak mutlak. Lakinnahu yakul. Akan tapi dia mengatakan, In tatawwa'tu bin naflil mutlak, kharajal waktu an sholat ratibah. Ini perhatikan ini. Kalau aku wak, aku melakukan sholat sunnah mutlak akan keluar waktu untuk sholat sunnah sebelum duhurnya. Faham belum? Kalau sholat sunnah mutlak itu kapan saja boleh gitu loh. Jadi ketika bertabrakan seperti itu, antum jangan malah nekat sholat sunnah mutlak, ninggalkan sholat sunnah duhur. Tapi apa? Pilihlah sholat sunnah yang kau beliah duhur tadi itu, yang mutlak kapan-kapan gitu. Faham maksudnya Nesan? Faham belum? Eh, nah, mana? kita lihat sini fa yuqaddim salat ratibah maka di sini hendaknya orang tadi itu mendahulukan salat ratibah li'anna salat ratibah naflun muqayyad tabi'un lil masya Allah dikarenakan salat ratibah eh, salat sunnah ratibah itu adalah salat sunnah yang muqayyad yang diikat diikat dengan apa diikat mengikuti salat wajib qabliyah ba'diyah itu loh qabla dzuhri ba'da dzuhri belum qabliyah qabliyah duhur sama ba'diyah duhur. terikat enggak terikat. Nah, pilihlah salat sunnah yang terikat itu daripada salat sunnah yang mutlak. Mau misalnya, eh, simak baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum fokuskan pandangan di situ. Fa wa afdal minan nafil mutlak, maka salat sunnah ratibah qabliyah atau ba'diyah itu lebih afdal daripada salat sunnah yang mutlak. Mohon salah nih. Wa kadzalika law ta'arada wajibun 'ayniyun wa wajibun kifaiyun. Simak baik-baik ya, simak baik-baik biar cepat bisa. Nah, seperti itu pula kalau seandainya bertabrakan, berkumpul antara wajib aini dan wajib kifai, fa innaka tuqaddam al-wajib al-aini. Maka sesungguhnya engkau harus mendahulukan yang wajib aini karena wajib aini wajib per individu. Wajib aini itu wajib per individu. Jadi enggak boleh diwakilkan. Nah, seperti sholat duhur, sholat lima waktu itu kan wajib per individu. Enggak boleh antum wakilkan wahana ada kerjaan tolong antum nanti yang gantikan salat duhur ana ya, nggak bisa. Paham ya? Karena apa? Karena namanya wajib kifayah itu wajib eh, wajib ain itu wajib yang per individu, enggak boleh ditukarkan, enggak boleh juga digantikan, harus dia yang ngerjakan. Kita lihat sini. Fa innaka tuqaddim al-wajib al-aini ala fardil kifah ala fardil kifayah, maka engkau harus mendahulukan wajib aini, wajib per individu tadi itu daripada apa? Nah, barakallahu atas apa atas wajib yang kifayah. Bedanya apa sih? wajib kifai dan wajib aini. Kalau wajib aini itu kewajiban per individu, tidak boleh diwakilkan. Tapi kalau wajib kifayah itu bagaimana wajib kifai? Wajib kifai itu tidak qama bihi ahad saqata anhu baqin. Saqata anhu nah barakallahu fikum nam al-akharun. Artinya apa? Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan maka yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya wajib kifai. Contohnya salat jenazah. Salat jenazah wajib atau enggak? Wajib. Aini atau kifai? kifai karena kalau sudah ada satu orang yang negakkan yang lainnya telah gugur kewajibannya tapi kalau nggak ada yang sholat jenazah sama sekali semuanya dosa Faham insyaallah nih, anu contohnya paham insyaallah san Ewa, jadi harus dipahami baik-baik. Kita lihat sini. Li'annahu a'la minhu dikarenakan kewajiban itu lebih tinggi daripada wajib ain itu lebih tinggi dari wajib kifai. Wa nadim yaqul wa khudh 'alil fadilain la takhaf ambillah Eh? salah satu dua keutamaan tersebut yang paling tingginya jangan takut, ambil yang paling tinggi keutamaannya. Sekarang lebih utama mana? Salat wajib apa istilahnya wajib yang aini atau wajib yang kifayah lebih utama mana? Yang aini itu loh. Nah, seperti itu. fit solah aidan di dalam salat juga, lau yamin yamin waktu mikdar mikdar arba rokaat Sekarang kalau tersisa waktu duhur, faham? Kita ulangi dulu. Laubat iya min waktu duhri. Kalau masih tersisa waktu duhur. Nah, waktu duhur tersisa cuma apa? Seukuran kadar empat rokaat saja. Jadi sudah akhir-akhir lah ini. Tersisa empat rokaat kalau orang sholat. Wa alaihi faidatu fajri. Dalam keadaan dia punya kewajiban apa? Terluputkan sholat subuh. Bangunnya kesiangan. Nah, bangunnya kesiangan dia. Sampai belum sholat subuh itu loh. Fa innahu yastaghil al-waqt fa yusallil hadirah. Maka hendaknya dia memanfaatkan waktu yastaghil itu menggunakan memanfaatkan menggunakan waktu fa yusallil hadirah. Maka hendaknya dia sholat di waktu yang sekarang ini. Paham ya? Salat untuk sholat yang hadir sekarang. Sholat apa tadi? duhur. Paham ya? Nah, li'anna as-salata fi waqtiha afdal Dikarenakan salat pada waktunya itu afdal bal huwal wajib, bahkan itu yang wajib idza amkana apabila memungkinkan fayuqaddim, maka hendaknya dia mendahulukan. Paham belum ini? Jadi posisinya kalau seperti itu keadaannya, taruhlah orang kebablasan bangunnya. Bangunnya jam Nah, barakallahu fikum jam 12 lah, jam 12 kurang 10 menit. Orang udah ada duhur misalkan. Paham ya? Nah, atau lebih dari itu. Bangunnya jam dengan kalau film jam 3 kurang seperempat. Jadi dia terlambat waktu duhurnya tinggal 4 rakaat saja kalau seandainya dia melakukannya sama dia itu belum salat subuh itu loh. Mana didahulukan? Dia salat subuh dulu ganti atau ada terlebih dahulu kaidahnya kemarin? Ada lebih dahulukan atau kodok lebih dahulukan kemarin? Andola? Ada. Al-ada'u muqaddamun 'alal qada. Menunaikan itu lebih didahulukan daripada menggantikan. Faham di saat itu dia harus menunaikan salat duhur dulu gitu loh. Menggantikannya gampang nanti bisa gitu loh. Mohon salat ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Sudah kita lewati kan? Itu kalau terlupakan, terluputkan, tertidur atau lupa itu boleh gantikan. Tapi kalau menyengaja berdosa nggak perlu diganti tobat. Menyengaja wahana nggak mau salat subuh sengaja gitu. Ternyata jam 10 pagi tobat ya sadar dia. Jam 10 pagi. Paham ya? Bagaimana? Dia tetap berdosa tadi, sudah bertobat, nggak perlu ganti solatnya yang diganti salatnya itu kalau man nama an salatin au nasiyaha. Itu ingat-ingat. Ketika dia itu tertidur dari salatnya atau lupa itu baru boleh menggantikan. Tapi kalau disengaja enggak perlu digantikan, dia cukup tobat, dia berdosa sebelumnya. maksudnya? Berdosa karena menyengaja meninggalkan salatan itu. Kalau sudah sadar tobat enggak perlu menggantikan, gitu loh. Paham bedanya? Ya, kalau sengaja lain ya, tapi kalau tertidur atau karena terlupakan, nah, ketika ingat langsung dia menggantikan. Mahfum insyaallah Hasan? Ayo enam. Kita lihat lagi. Wa fi shadaqah aidan dalam sedekah juga contohnya, fas shadaqatu takunu sirran wa takunu alanan. Sedekah itu bisa jadi dengan cara sirran sembunyi-sembunyi. Bisa jadi dengan cara alanan terang-terangan. Eh, orang bersedekah itu macam-macam, ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Eh, dia diam-diam, senyum-senyum ternyata nyumbang apa? Masjid berapa? Satu M misalkan. satu miliar. Sembunyi-sembunyi orang nggak tahu gitu. Ada yang terang-terangan, "Afan Pak, ini ada dana, tolong dipakai untuk bangun masjid." Berapa? 50 juta. Terang-terangan ada juga gitu loh. Eh, kita lihat bagaimana cara mengkompromikan, bagaimana cara mensinkronkan wasir abdal ya kan. Secara sembunyi-sembunyi eh, orang pada nggak tahu itu lebih abdal karena apa? Lebih bisa menjaga niatnya gitu loh. Faham belum ini Isa? Jadi ketika antum sodakoh misalkan Isa, lebih baik terang-terangan ditampakkan ini ke orang-orang gini atau lebih baik sembunyi-sembunyi diam-diam tiba-tiba nyumbang itu lebih baik yang mana yang diam-diam sembunyi-sembunyi orang nggak tahu itu loh rahasia gitu ya itu lebih baik karena lebih untuk bisa menyelamatkan apa menyelamatkan hatinya tadi itu karena biasanya kalau terang-terangan kan orang muji masya Allah sepulan dermawan ya sepulan banyak uangnya ya akhirnya kalau dia nggak tahan dengan pujian itu dia akan merasa iya juga ya gitu loh mau ya merasa oh iya juga ya siapa dulu anak sudah akan tempe Oh ya, sombong akhirnya kan. Siapa dulu juragan tempe? Jurpe, juragan tempe. Allah musta'an. Ya sombong itu karena apa? Karena pujian-pujian tadi itu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi diam-diam ternyata dia nyumbang satu M. Orang enggak tahu. Masya Allah seperti itu. Ini syahidnya di sini. Kenapa kok sirta afdal? Kita lihat. Walihada kana ar-rajulu alladhi tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq yaminuhu Masya Allah. Oleh karena ini, dahulu orang itu ketika sodakoh, dalam kisah itu ya, ketika bersodakoh dengan suatu sodakoh, kemudian menyembunyikan, sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya, bayangkan, tangan kirinya yang dekat dengan kanannya itu aja, tangan kirinya gak tahu apa yang dekatkan tangan kanannya. Tangan kirinya yang begitu dekat dengan kanan, tangan kanan, itu nggak tahu apa yang sedekahkan tangan kanannya. nggak mengetahui apa yang sedekahkan tangan kanannya. Karena apa? Benar-benar tersembunyi gitu loh. Paham ya? diam-diam senyum-senyum ternyata nyumbang. Eh, nyumbang untuk masjid, untuk pondok misalkan. Orang kan enggak tahu gitu ya. Kana minal jamaah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh masyaallah. Orang yang seperti tadi itu yang sembunyi-sembunyi ketika bersedekah ini termasuk sekelompok jamaah yang Allah Taala akan menaungi mereka di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ini keutamanya. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, orang enggak tahu diam-diam ternyata dia menyumbang, mesedekahkan hartanya. Ini ada sedikit rezeki tolong dibagikan orang-orang eh, eh, fuqaraul masakin. Ini ada sedikit rezeki tolong dibagikan para santri misalkan. Tapi dia sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu siapa yang nyumbang itu loh. Tiba-tiba santri yang menerima amplop itu aja. Paham ya? Paham Tiba-tiba santri yang menerima amplop isinya satu amplop lima puluh lima puluhan Lumayan. Tapi nggak tahu siapa yang nyumbang itu loh. Paham ya? Enggak tahu siapa yang menyumbang. Paham ya? Itu intinya syahidnya ini yang menyumbang ini dia benar-benar sembunyi, tersembunyi. Cuman ada nggak? Eh, kadang-kalanya ditampakkan lebih afdal. Siap ingat enggak kira-kira? Ada nggak kira-kira amalan yang kadang kalau ditampakkan malah afdal? Ada nggak? Atau tergantung tujuannya? Ada nggak Abdurrahman? Kalau apa tujuannya? Ayo, kalau tujuannya mengajarkan ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW mengamalkan sholat di atas mimbar, tampakkan di hadapan para sahabat semuanya. Tampak itu amalan. Tujuannya Rasulullah apa? Wadhalika lita'tammu bi wa ta'lamu sholati. Tadi itu aku lakukan agar kalian itu bermakmum denganku dan agar kalian tahu tentang sholatku. Ya enggak? Terkadang amalan boleh tampakkan dalam rangka mengajari. Eh, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah itu kalian tampakkan itu juga bagus. Tapi jika kalian sembunyi-sembunyi, dikasihkan langsung kepada fuqara, itu lebih baik untuk kalian. Faham maksudnya nih? Jadi terkadang untuk ditampak terkadang ditampakkan itu dalam rangka mengajari itu afdal, terkadang. Faham ya? Kalau dia mampu menjaga niatnya. Ini penting sekali. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang muslimin atau fa'ilul khair yang mereka enggak ngasih uang kalau enggak diminta itu keliru juga. Wahana kalau enggak diminta enggak ngasih itu keliru. Kenapa? Karena berarti selama ini dia ngasih karena diminta gitu loh. Paham ya? Tapi bagaimana yang paling afdal? Inisiatif. Inisiatif dorongan diri sendiri untuk ngasih harta atau menyumbangkan hartanya, menginfakkan. Enggak perlu nunggu orang diminta, tidak perlu menunggu apa? Diminta dulu baru ngasih itu keliru. Jadi kalau ada rezeki keluasan harta, kasih-kasih gitu loh. Enggak perlu nunggu apa? Diminta terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau menunggu diminta terlebih dahulu itu terkikis niatnya nanti. Faham maksudnya? Suatu ketika antum menjadi orang kaya misalkan ya atau orang eh barakallahu fikum eh, beruang gitu ya, menjadi beruang. Eh, beruang itu beruang. Paham ya? Suatu ketika antum menjadi beruang, nah barakallahu fikum punya uang banyak gitu. Nah, itu caranya. Enggak perlu nunggu diminta langsung aja itu loh. Karena kalau menunggu diminta berarti dia ngasih karena diminta itu bahaya. Terkikis niatnya nanti bahaya sekali. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah kita lihat di sini. Kata beliau, masalah masalatun permasalahan baru. Qaulun nadim wadfa khafifat dararain bil akhaf dan tolaklah kalau ada dua bahaya yang harus antum itu dipaksa harus mengerjakannya, maka tolaklah, eh, hindarilah, kerjakanlah salah satu dua bahaya itu yang paling ringannya. Faham belum? Disodorkan di, di depan antum dua perkara bahaya, dipaksa harus mengerjakan. Kerjakanlah yang paling ringan bahayanya. Faham? Nah, seperti itu. Jangan malah milih yang paling parah bahayanya tapi pilih yang paling ringan bahayanya. maafum soal ini? Nah. Ala yuqal hendaknya dikatakan buat saqilat dararain id kaifa yanam alla yuqal saqil ad dararain id kaifa yadfa al khafif bil akhaf maksudnya bagaimana na barakallahu fikum ala yuqal itu tidak dikatakan dan tolaklah dua bahaya tersebut yang yang apa yang beratnya dua bahaya yang yang apa di antara dua bahaya tersebut yang beratnya yang ditolak? Dikarenakan apa? Dikarenakan bagaimana menolak yang ringan dengan yang lebih ringan. e, maksudnya bagaimana ini maksudnya? Maksudnya bagaimana menolak sesuatu yang ringan Nah barakallahu fiikum dengan sesuatu yang lebih ringan. El ijabah ini penting, jawabannya ini biar jelas. Indana khafifun wa akhaf. Sekarang di kita ada yang ringan, ada yang lebih ringan. Bahayanya ringan, ada yang bahayanya lebih ringan. e, kita lihat. Wal akhafu ahwan. Yang lebih ringan tentunya lebih ringan, yang lebih ringan tentunya lebih ringan juga. amanum Nah, faidahkan kana al-khafifu fihi dharar. Sekarang kalau perkara yang ringan itu ada ada bahayanya, lakinnahu khafif tapi itu ringan. amanum Sesuatu bahaya yang ringan itu tetap bahaya, tapi ringan itu loh. Wal akhafi fihi dharar. Sedangkan sesuatu yang lebih ringan itu juga ada bahayanya, tapi lakinnahu akhaf, tapi lebih ringan juga. Paham maksudnya ini? Bahaya itu macam-macam. Ada yang ringan, ada yang lebih ringan. Tapi ada bahayanya enggak? Ada bahayanya enggak? Ada bahayanya itu. Fa al khafif bil akhaf. Kalau bisa maka kita menolak menghindari eh, bahaya itu yang bahaya yang ringan dengan nah barakallahu dengan yang lebih ringan. Wa kadzalika afqal nadfa'uhu bis Seperti itu pula nah sesuatu yang lebih berat Eh, kita menepisnya, menolaknya dengan sesuatu yang berat. Yakni lau akasna. Kalau kita balik kata beliau, faja'alnaha fisikal lakulna kemudian kita jadikan untuk masalah ini yang berat itu. Misalnya kita katakan itu asqal dararain bisnakil. Tolaklah. Eh, perhatikan ya, tolaklah dua perkara yang berbahaya tersebut. Eh, eh, tolaklah dua perkara yang berbahaya yang berat tersebut dengan yang berat. Yang paling berat itu dengan yang berat. Jadi maksudnya kalau ada yang paling berat, ambil yang beratnya gitu loh. Jangan ambil yang paling beratnya. Paham belum? Nah, kalau ada yang ringan, ambil yang paling ringannya, jangan ambil yang ringannya. Beda atau enggak? Beda atau enggak, Ibrahim? Kalau ada dua bahaya, bahayanya ringan, tapi ada yang lebih ringan, milih yang mana, Tom? Milih yang paling ringan. Kalau ada bahaya, dua bahaya, yang berat, dua-duanya berat, tapi ini lebih berat. Milih yang mana? Yang lebih berat atau yang berat? Yang berat. Kita lihat di sini. Ini maksudnya ini untuk menolak itu, menolak yang lebih berat dengan melakukan yang berat itu Menolak yang ringan dengan cara melakukan yang lebih ringan itu loh. Kita lihat di sini. Wal khiffah wasiqal amrun nisbi. Sekarang berat atau ringan itu perkara nisbi. Dinisbahkan kepada sebagian orang. Sebagian orang mungkin menganggap itu ringan padahal berat. Atau sebaliknya sebagian orang menganggap itu berat padahal ringan. Qad yakunu hadha syai' khafifan binisbah lima huwa asqal minhu wa bil aks. Terkadang bisa jadi sesuatu tersebut ringan dinisbahkan kepada sesuatu yang lebih berat, ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. ngam jadi contohnya kayak gini. Pena itu. ha? Pena kalau dengan kipas angin kira-kira lebih berat mana? Kipas angin, tapi pena ini lebih ringan daripada apa? Daripada sesuatu yang nah barakallahu fikum lebih berat gitu loh. Paham ya? Paham belum? Pena ini lebih ringan daripada kipas angin itu loh. Kipas angin itu sebenarnya ringan juga jenis bahkan apa? Tiang itu. Paham belum? Kipas angin sama tiang itu berat mana? Coba. <laughs> berat mana? Berat mana kira-kira? Berat tiang gitu loh. Tiang ini pun lebih ringan dibandingkan mesin semuanya gitu loh. Paham ya? Nah, itu aja itu gambaran globalnya seperti itu aja. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya kalau antum dituntut harus mengerjakan ya, dipaksa harus kamu, pokoknya harus mengerjakan dua perkara bahaya ini. Yang satunya ringan, satu lebih ringan, pilih yang lebih ringan itu caranya kalau memungkinkan. Paham ya? Yang satunya berat, satunya lebih berat, pilih yang berat aja, tinggalkan yang lebih berat. Ya, ini kalau pakai lafaz ini ya. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya sudah kita lewati dulu. Contohnya gini contohnya sekarang antum dipaksa nabrak nabrak apa? menabrak nah barakallahu fikum makhluk yang bernyawa. Maksanya, antum pokoknya sekarang harus nabrak. Nabrak apa? Pilihannya dua pilihannya. Nabrak kucing atau nabrak nah barakallahu fikum bayi, bayi manusia. Ayo, ya posisinya sama-sama bahaya. Antum nabrak kucing juga bahaya karena membunuh gitu, membunuh jiwa yang bernyawa gitu loh. Kucing bernyawa enggak? Bernyawa enggak? Bernyawa juga itu loh. Antum bunuh bayi, nabrak bayi juga juga bahaya juga. Di situ antum dipaksa harus milih gitu loh. Dipaksa harus milih pokoknya harus nabrak, pokoknya kalau enggak nabrak dibunuh gitu loh. Milih yang mana Bang kira-kira Bang? Nabrak kucing atau nabrak eh, anak manusia tadi? Nabrak kucing karena kucing itu walaupun berat, paham ya? Tapi kan kita demi melindungi yang lebih berat itu bayi manusia itu loh. Lebih berat mana kira-kira nyawanya bayi manusia? Istilahnya kedudukannya lah Bayi manusia dengan kucing lebih berat mana kira-kira? Eh, kucing? Lebih berat apa? Eh, bayi gitu loh. Kita menghindari tadi dengan cara melakukan yang berat yang biasanya sebenarnya kita nggak tega gitu loh, tapi kan dipaksa gitu loh. Pistol tangan kepala nggak sembarangan pistol pelurunya bukan pistol-pistolan. Pistol beneran ini. Paham ya? Dipaksa Tuh, milih yang mana tadi? Milih yang mana tadi? Nabrak apa tadi? Nabrak kucing gitu loh. Karena kalau antum nabrak bayi, bahayanya besar itu loh. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain. Kalau ini mungkin berat ya. Antum dipaksa imam bunuh diri antum sendiri atau bunuh orang tua antum. Wah, ini. Bapak antum di depan antum, antum di situ juga pistolnya diserahkan sama istilahnya sama perampoknya, pembegalnya atau kurang ajar, kurang ajar ini ya nih, pistolnya. Pokoknya kamu tak harus bunuh salah satu, imam bunuh sendiri atau bunuh orang tuamu. Wah, kalau gini bagaimana ini? Milih mana kira-kira? Bunuh diri atau membunuh diri sendiri atau membunuh orang tua? Hah? Bunuh orang tua? Kalau antum bunuh orang tua berarti antum hidup, tapi kan bunuh orang tua itu loh. Bunuh diri juga haram kan? Bunuh orang tua itu haram enggak? Haram juga kan, tapi paksaan, dipaksa ini. Dipaksa Bang, enggak sembarangan Bang, paksa ini. Paksa ini, pistol sudah ada pelurunya dan Tinggal bunuh itu, paksa bunuh mana kira-kira? Kalau kamu nggak membunuh, kamu kita bunuh itu loh. Ini orangnya ngomong gitu. Kalau kamu nggak membunuh orang tua kamu atau nggak membunuh diri kamu sendiri, kamu tak bunuh gitu loh. Paksanya kan aneh gitu loh. Milih mana apa? Apa? Gitu ya. Jadi kalau bisa di situ, kalau misalkan dia bisa eh, berunding, berunding namanya ya. Berunding itu berunding. Berunding dalam artian daripada aku bunuh bapakku sendiri dan aku bunuh aku sendiri sama-sama dosa, biarkan perampok itu yang bunuh aja. Kan dua-duanya selamat itu loh. Belum. Nah, kalau ternyata kok dua ini bisa berunding kemudian kok bisa dikelirkan, ya kalau gitu kita apa atau kita bunuh bareng-bareng perampoknya. Belum. Ngelawan istilahnya di situ ya karena posisinya sama-sama menumpahkan darah itu loh, nggak sembarangan. Darah ditumpahkan itu nggak sembarangan. Darah antum sendiri tumpah atau darah orang tua antum itu loh. Bapak antum yang membesar sejak kecil sampai besar ngasih uang antum itu loh. Ya? Tiba-tiba turun gunung kan juga ya, bagaimana gitu rasanya ya. Itu sekedar kalau seandainya dipaksa. Nah, dan tidak bisa mengelak dari kedua-duanya caranya tadi itu. Lebih baik kita nggak usah saling membunuh tadi tapi biarkan mereka yang melakukan dosanya mereka semuanya. Karena kan kita lebih selamat itu ya. Kalau kita bunuh kan orang tua itu sebenarnya. Nah. Ikhwani fillah azza wa jalla Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah di situ, in yastami' ma'a mubihin ma mana' faqaddim man taghliban ladzi mana' faqaddim man taghliban ladzi mana' artinya apabila berkumpul antara mubah dan juga larangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu berkumpul antara sesuatu yang diperbolehkan, ada juga di larangan gitu loh. Nah, milih yang mana? Maka dahulukan yang lebih akhlaknya. Eh, faqaddim dahulukan lebih akhlaknya. Lebih akhlak mana? Lebih akhlak diperbolehkan atau lebih akhlak dilarang gitu loh. Paham Nah, jadi di sisi lain diperbolehkan, di sisi lain dilarang gitu loh. Lah lebih didahulukan yang mana kira-kira? Kita ngambil yang diperbolehkan atau yang larang itu loh. Lihat akhlaknya, lebih dominan mana? Lebih dominan larangannya atau lebih dominan lebih besar pembolehannya? Paham belum ini? Sudah gambaran ini? Kita lihat. Qaluhu, "Ma mana al-fathu ahsan li al mubih huwa dalil." Ma mana fathah itu dengan dengan fathah itu ahsan. Ma munik, ma mana itu lebih bagus. Ma itu di fathah. Ahsan, karena itu lebih bagus Li li'annal mubih huwa dalil. Karena yang membolehkan itu dalil, wal mani' huwa dalil dan yang melarang juga dalil itu loh. Jadi ada dua dalil, dalil ini membolehkan, dalil melarang. Kita lakukan yang mana gitu alhamdulillah? Eh, yang mana yang dilakukan? Yang dominan. Dominan apa sih? Yang lebih besarnya, lebih banyaknya melarang atau lebih banyak apa? Membolehkan itu loh. Sama-sama dalil itu loh. Faham belum ini? Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Fa idza qulna bidhamma muni fa hadha huwal hukum. Kalau kita baca dengan dhammah mamuni sesuatu yang dilarang berarti itu hukum. Au yuqal in istama'a ma'a mubahin mamuni. Nah, apabila berkumpul bersama perkara yang diperbolehkan sesuatu yang dilarang, dikumpulkan antara perkara yang diperbolehkan dengan perkara yang dilarang, lakinnal aula an yuqal ma mubih. Ma'a mubih. Tapi lebih aulanya kalau dikatakan bersama mubih, sesuatu yang di Perbolehkan sesuatu yang membolehkan. Jadi gini, berkumpulnya dua dalil. Dalil yang membolehkan sama dalil yang melarang, mana yang kita dahulukan? Kita lihat apa tadi? Lebih dominan mana? Lebih dominan kuat yang membolehkan atau lebih dominan kuat yang melarang gitu loh. Kalau kuat yang melarang ya berarti kita ikut larangannya itu. Sama belum ini? San. Ayo kita lihat. Qalu ma fa'ilun yastami'. Ma ini fa'il yastami'. Paham ya? Jadi in yastami' ma mana ma'a mubih ya, apabila berkumpul suatu perkara yang dilarang bersama yang sesuatu yang bolehkan dalil yang melarang berkumpul dengan dalil yang kan itu maksudnya Mahum Abdullah ayo ya, ma mana ay makana muharriman maksudnya perkara-perkara yang itu adalah apa na barakallahu fikum pengharaman atau sesuatu yang haram ya, yang mengharamkan berkumpul sesuatu yang mengharamkan dan berkumpul sesuatu yang yang apa yang membolehkan masa dalil dalil yang mengharamkan dalil yang membolehkan itu berkumpul itu loh dan kesimpulannya gitu aja udah ada dua dalil dalil ini ber, yang satunya dalil membolehkan satunya dalil melarang gitu loh nah antum menerapkan yang mana lihatlah yang akhlaknya lebih dominan kuat yang mana kuat yang melarang atau kuat yang membolehkan faham itu ya saya? Ayo kita lanjutkan lagi kalau paham faqad diman taghliban la dimana Artinya wa idza qadimna alladzi mana asar al mubahraman Kalau kita mendahulukan dalil yang melarang berarti yang mubah itu haram gitu loh. Ya enggak? Kalau kita mendahulukan yang yang melarang berarti otomatis yang mubah yang diperbolehkan jadi haram karena kita mengikuti dalil yang melarang gitu loh. Faham belum ini? Faham soalnya ya? Faham? Awal. Li'an hada abra'ud dimah. Karena kalau kita ngikutin larangan ini berarti lebih apa? Lebih bisa berlepas diri dari tanggung jawab lima itu tanggung jawab, abrok itu berlepas diri. Jadi lebih bisa berlepas diri tanggung jawab karena sudah selesai, kita enggak lakukan itu loh. Paham belum? Ewanam. walihata kalau ulama oleh karena ini para ulama berkata idistama idistama mubihun wahadirun kudim al hadir al mubih masya Allah. Apabila berkumpul bertemu dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang dahulukan yang melarang daripada yang bolehkan. Kenapa kok seperti itu lebih selamat? Lebih selamat kita nggak kerjakan daripada kena larangan itu loh maksudnya itu loh. Paham belum? Paham belum bisa ini? Kalau berkumpul antara dua dalil, dalilnya itu ada yang melarang, ada yang bolehkan, itu kalau mau selamatnya itu pilihlah dahulukan yang melarang sehingga kita tidak perlu melakukan yang diperbolehkan tadi itu. Paham belum? Nah, contohnya gini. Perkara syubhat itu kan bukan berarti kita dilarang untuk mengkonsumsi, cuman abdolnya Ya enggak? Inal halala bayinun, wa inal harama bayinun, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya enggak? Faman ittaqa ini. Barang siapa yang dia itu menjauhi perkara subhat, faqad istabara'a lidinu wa Nah, sungguh dia telah berlepas diri mensucikan apa mensucikan dirinya dan apa dan agamanya. Itu bukan berarti kalau dia misalkan memakan kemudian apa langsung dipastikan haram belum tentu karena pasti perkara subhat itu loh samar gitu loh cuman lebih baiknya kalau dia menghindar itu loh contohnya gini antum nemu bungkusan di pinggir jalan lagi mau jajan ke angkringan nemu bungkusan kresek kita buka nemu isinya apa pak ternyata isinya itu capcay paham ya masih hangat ini pagi-pagi antum mau belanja ke angkringan nemu dua bungkus tiga bungkus lah taruhlah tiga bungkus antum bingung ini mau ambil atau enggak ya ini punya siapa ya ini para syubhat ini. Kalaupun antum ambil, antum makan saat itu pun enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Kenapa? Intinya nanti kalau orang datang nyari ya dibalikkan itu selesai itu loh. Karena barangnya sedikit, enggak perlu diumumkan. Kecuali kalau di dalam bungkusan itu ternyata apa? Dalam kresek itu ternyata dompetnya juga, dompetnya isinya 5 juta, nah baru diumumkan. Setahun dulu ya diumumkan yang mana ya? Isi dompetnya kalau makanannya makan langsung karena bahas ini nanti. Paham ya? Itu diperbolehkan ya. Tapi nanti kalau datang pemiliknya ganti. Faham maksudnya? Ewa. Eh, jadi, nah barakallahu fikum seperti itu perlu kita perhatikan baik-baik. Terkadang perkara yang mubah itu kita tinggalkan karena ada yang ada larangan. Yakni contohnya Gini contohnya. Sepak bola itu boleh atau enggak hukum asalnya? Sepak bola? Boleh. Volley? Boleh. Bulu tangkis? Boleh. Basket? Boleh. Boleh enggak hukum asalnya? Eh, boleh enggak? Boleh. Nah sekarang kalau basket, volley, bulu tangkis, sepak bola sampai apa? Melalaikan dari ibadah. Paham ya? Melalaikan dari berpikir kepada Allah, melalaikan dari sholat. Ada nggak larangan untuk kita ini lalai dari zikir? Ada nggak? Ada larangan. Larangan ini lebih kita dahulukan. Berarti anak nggak usah main sepak bola. Khawatir nanti melanggar ibadah misalkan. Nah itu dia lebih selamat. Walaupun boleh juga main sepak bola kalau menjaga apa aturan aturannya itu. Boleh juga main bulu tangkis kalau dia menjaga waktu-waktunya. Faham belum? Cuman orang yang yang apa istilahnya? Orang yang enggak mau tadi karena khawatir nanti melanggar syariat Allah, khawatir nanti malah e, terlambat sholatnya, khawatir nanti malah lupa dzikirnya, itu dia enggak disalahkan, dia lebih lebih terlepas dari tanggung jawab itu loh. Faham belum nih? Ayo seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik biar enggak gagal. Paham yakni idza sama mujibil man' ma'a mujibil ibah. kalau terkumpul nah dalil yang mengharuskan larangan dan dalil yang mengharuskan pembolehan fa inna nuqaddim mujibal mana? maka kita lebih mendahulukan apa mujibal mana lebih mendahulukan dalil yang mengharuskan larangan tadi annahu la yata'atta istinal mamnu' illa bitarkil mubah dikarenakan tidak akan mampu eh, mendatangi perbuatan menjauhkan perkara yang dilarang illa kecuali bitarkil mubah kecuali harus meninggalkan perkara yang mubah tadi itu Paham Kalau orang dah ketagihan, orang dah ketagihan ya, main layang-layang taruhlah. Orang dah ketagihan terkadang kok pun dia enggak peduli, dia karena masih gini, masih gini terus pakai senar itu ya. Udah ada nasar ya, gini terus karena kalau dilepas nanti pergi gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu contohnya, contohnya ya, taruhlah seperti itu. Nah, itu kenapa? Nah, karena tidak bisa menjauhi perkara yang dilarang, ya, tinggalkan sholat, kecuali meninggalkan apa main layang-layang, ya meninggalkan layang-layang itu tinggalkan itu. Karena apa? Karena khawatir nanti terlambat so, solatnya. Semua permainan yang mubah, permainan yang diperbolehkan itu nanti jadi haram kalau sampai meninggalkan apa? Syariat Allah Taala. Paham belum? Nah, seperti itu. Kita lihat ini. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib kembali ke kaidah ini yang telah melewati dulu di kitab apa? Al-Usul min al-Usul. Ini, ma ma la yatimul wajib bihi fa wajib. Apa itu? dan apa-apa suatu perkara yang kewajiban itu dia akan sempurna kecuali dengannya maka dengannya itu wajib. Belum. Sekarang apa? Meninggalkan perkara yang dilarang itu tidak akan sempurna kecuali harus meninggalkan perkara yang mubah. Berarti meninggalkan perkara yang mubah wajib hukumnya. Paham belum? Paham belum ini? Paham salah ya? Meninggalkan. Eh, nah, barakallahu fiikum perkara yang dilarang yaitu apa? meninggalkan yaitu apa? Yaitu terlambat sholatnya. Tidak akan sempurna kecuali harus meninggalkan permainan tadi, maka meninggalkan permainan tadi hukumnya wajib. Demi apa? Agar tidak terlambat sholatnya gitu loh. Faham maksudnya nih? Eh, enam. Kaidah ini ma'ruf sekali ya, kaidah ma'ruf sekali, jangan sampai nunggu keliru. Kita ambil dikit lagi, wa qalu taghliban isyarah ila anna hadzal hukm min babit taghlib. Ini memberikan isyarat bahwasanya hukum ini berlaku apa? Dalam bentuk taghlib aghlabiyah kebanyakannya dominannya kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya itu kalau sampai perbuatan mubah itu melalaikan perkara yang wajib, maka yang mubah itu harus ditinggalkan demi mewujudkan yang wajib. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya banyak sekali kaidah yang malah itu wajib illa bihi fa wajib. Sekarang wanita. Perempuan pusat kecantikan dan orang terfitnah itu ketika melihat apa? Alhamdulillah. Antum atau kita semuanya kaum lelaki yang normal, itu terfitnah dengan perempuan itu ketika melihat apanya? Sikutnya atau tungkaknya? Ketika melihat apa? Apa? Orang laki-laki yang normal terfitnah dengan perempuan itu ketika melihat apa? Melihat apa? Melihat apanya? Wajahnya itu loh. Arahnya ke situ, udah pusat kecil itu wajah. Jarang sekali orang lihat jempolnya atau sikutnya kemudian tertarik wajahnya itu gitu loh. Nah, sekarang agar fitnah ini terhenti, tertutup, biar sempurna caranya apa? Caranya menutup wajah. Menutup wajah hukumnya wajib kenapa? Karena kesempurnaan, terhindar dari fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah hukumnya apa? Wajib seperti itu contohnya. Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.